Kitab ini adalah salah satu kitab beliau yang membahas tentang permasalahan akidah dan tauhid yang lebih dititik beratkan kepada pembahasan tauhidul uluhiyah lebih dititik kepada tauhidul uluhiyah. Bukankah kitab eh, Al-Usul Thalatha dan juga kitab beliau Kitab Tauhid yang berjudul Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid juga berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Kenapa Syekh juga masih menulis kitab Kasyfus Syubuhat Sementara sudah ada kitab yang lainnya yang beliau tulis berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Jawabannya adalah bahwa kitab setiap kitab yang beliau tulis walaupun pembahasannya itu atau pembahasan intinya adalah tauhidul uluhiyah tetapi masing-masing karya itu beliau tulis disesuaikan dengan kondisi yang beliau hadapi disesuaikan pula dengan kondisi tingkatan para pendengar para madru mereka-mereka yang didakwai sehingga kitab salasatul usul atau dikenal juga dengan al-usulul salasa kita berbicara tentang tauhidul uluhiyah titik beratnya tetapi lebih dikhususkan kepada yang baru akan memulai mengenal tentang tauhid tentang hak-hak Allah di dalam perkara ibadah sehingga kitab usul telaga adalah kitab yang sengaja ditulis oleh syekh untuk para pemula untuk memudahkan bagi mereka memahami tentang tauhidul uluhiyah seolah-olah sebagai mukaddimah dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Kemudian apa itu kitab tauhid? Sama, kitab tauhid sesuai dengan judulnya. Lengkap judulnya adalah Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang menjelaskan tentang tauhid yang mana tauhid itu merupakan hak Allah dari hamba-hambanya. yakni kewajiban hamba-hamba Allah bagi Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bertauhid yang dirinci oleh beliau satu persatu tentang makna dan jenis-jenis ibadah serta dalilnya yang berkaitan dengan tauhid. Berbicara tentang makna la ilaha illallah. Berbicara tentang apa itu al istighatha Berbicara apa itu asyafa'ah berbicara itu apa itu tatayur berbicara juga apa hukumnya sihir apa hukumnya uh, eh, doa kepada kubur secara rinci disebutkan kurang lebih 60 bab kurang lebih 60 bab beliau sebutkan di dalam kitab tauhid rincian satu persatu nah uh, eh, tasfus syubuhat ini juga seputar permasalahan tauhidul uluhiyah tetapi topiknya lebih dititik beratkan kepada menyingkap syubhat-syubhat yang diucapkan yang dilontarkan oleh musyrikin oleh mereka-mereka yang jatuh kepada kesyirikan kemudian dibantah oleh syekh satu persatu Batin mengeluarkan syubhat mengeluarkan kerancuan-kerancuan yang dengannya bisa dianggap oleh si pendengar atau oleh banyak orang bahwa yang batin itu hak sehingga dengannya dianggap yang hak itu batin. oleh karena itu dinamakan syubhat syubhat itu perkara yang samar-samar oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al halalu bayyin wal haram bayyin kata Rasulullah yang halal itu sudah jelas yang haram juga sudah jelas kemudian Rasulullah lanjutkan wa bainahuma umurun mustabihat. di antara dua perkara ini antara halal dan haram antara hak dan batil antara tauhid dan syirik itu ada perkara-perkara yang samar-samar uh, melalui perkara yang samar inilah perkara yang agak rancu itulah ahlul batin meniupkan kebatilan-kebatilannya oleh karena itu Rasulullah menyatakan wa man ittaqish syubuhat faqad istabara li dinihi wa irdih barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubuhat bagaimana menghindarkannya imma dengan cara menjauhinya sama sekali ini cara yang pertama, menghindarkan diri dari syubhat, menjauhkan dirinya sama sekali dari syubhat sehingga ketika ada orang memberikan syubhat dia menghindar. Ketika ada orang ahli syubhat yang biasa memberikan syubhat-syubhat melalui ilmu kalam, ilmu mantik, dia menghindarkan menutup telinganya dan tidak mau duduk dengan atau di majlis-majlis yang seperti itu. Nah, ini kebiasaan salafus soleh dari kalangan ulama. Imam Syafi'i menyatakan barang siapa yang belajar ilmu kalam dia harus dipukul dengan pelepah kurma dan dikeliling di pasar ya dikelilingkan di pasar dan diumumkan inilah ganjaran orang yang belajar ilmu kalam ilmu, Imam Syafi'i terkenal sebagai salah satu ulama yang sangat keras di dalam membantah hadul kalam dan melarang umat ini untuk belajar ilmu kalam Al-Imam Malik ketika didatangi oleh ahlu syubuhat, ahlu bid'ah ingin berbicara tentang seputar eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Imam Malik tidak memberi kesempatan kepada dia dan mengusir orang tersebut dari majlisnya. Imam Malik ini Imam Malik yang terkenal dengan ibadah akhlak, ilmu sabar ya Al nah, Imam Malik Allah ternyata bersikap tegas. Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in salah satu imam dari sekian imatul muhaddizin yang terkenal dengan qiyamul lail sahur di siang hari dakwah ilmu hadis zuhud terhadap dunia ketika ada seorang ahlul bid'ah ini imam lo ya berilmu dia Ketika ada ahlul bid'ah ingin menyata, menyatakan kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, uridu an aqra alaika ya ya Ibn Ma'in, uridu, uridu an aqra alayka ayatan min al-Qur'an." Qala la wala nisfal ayah. Mau bacakan Quran satu ayat saja. Kata Imam Ibn Ma'in, "La, jangankan satu ayat, setengah ayat jangan, pergi." ini akhlak para sahabat tabi'in orang-orang yang mulia yang terkenal terkenal dengan al-akhlaqul karimah ini cara pertama di dalam menghindarkan dan menjauhkan diri kita dari apa syubhat Allah di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk duduk dengan mereka Bahkan Allah memerintahkan untuk kita menjauhi majlis-majlis yang penuh dengan syubuhat yang disebutkan di sana kebatilan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an perintah untuk menjauhi majlis yang seperti itu. Nah, inilah manhaj ahli sunnah di dalam menjauhkan dirinya dari perkara syubhat. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan wa man ittaqish syubhat faqad istabra'a li dini wa irdi. Barang siapa yang takut kepada syubhat, berusaha menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, perkara yang sama dari perkara din ini, perkara yang rancu di dalam perkara din ini yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, maka dia telah selamat telah terselamatkan perkara din dia, iman dia dan harga diri dia. Kemudian Rasulullah lanjutkan waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram barang siapa yang jatuh terlibat dalam perkara yang syubhat maka kata Rasulullah dia telah jatuh dan terlibat kepada perkara yang haram nah bagaimana caranya cara yang pertama yang tadi yang telah ditunjukkan oleh salafus saleh yang telah dicontohkan oleh para ulama sejak dahulu Cara nah, yang kedua adalah kita mengenal, mempelajari syubhat-syubhat tersebut melalui para ulama ahli sunnah yang telah disiapkan dan disertai dengan itu bantahan lengkap maka dari itu tanyakan kepada ahlul ilm Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahlul zikir ahlul ilm ahlul quran ahlul sunnatir rasul in kuntum la ta'lamun jika kalian dalam keadaan tidak mengerti Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran wa idha ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih jika datang Kata Allah kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah seruan. Yang seruan itu kemungkinan berkaitan dengan perkara yang membawa berita kegembiraan, berita yang menjanjikan kesejahteraan, berita yang menjanjikan keamanan dan kenyamanan bagi umat ini. Informasi yang berkaitan dengan maslahatan, kepentingan orang banyak, ataupun berita yang membuat mereka takut berita yang membuat mereka cemas berita yang mengancam keamanan dan kesejahteraan mereka atau kesejahteraan kebanyakan orang ada rubi. dengan segera kata Allah mereka-mereka itu menyebarkannya menanggapinya menyikapinya dan menyebarluaskan berita tersebut kemudian Allah menyatakan walau duhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum kalau seandainya mereka mau kata Allah mengembalikan perkaranya mengembalikan jawaban dari permasalahan atau informasi yang sampai kepada mereka mengembalikan jalan keluar penyelesaian dari apa yang mereka terima dari informasi tersebut kepada Rasul Rasulullah nggak ada sekarang kepada siapa? kepada sunnahnya kepada yang mengerti bimbingan Rasul yang mengerti tentang sunnah Rasul wa ila ulil amri minhum dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud ulil amri dalam ayat ini yakni ahlul ilm alladzina ya'rifuna al-umur ya'rifuna al-masalih al mafasid dikembalikan jawabannya kepada ahlul ilmi yang mengerti dengan ilmunya itu mana perkara yang positif yang semestinya diambil dan dijadikan sebagai langkah dan mana yang negatif yang akibatnya buruk sehingga dengan itu dihindarkan untuk menghindarkan umat ini menghindarkan masyarakat ini menghindarkan muslimin dari kehancuran nah, ini jalan yang kedua yakni mempelajari syubhat tersebut melalui siapa? ahlinya nah ini oleh karena itu Syekh menulis salah satu kitab beliau yang bernama Kashfus Syubuhat apa makna Kashfus Syubuhat Kashfus Syubuhat terdiri dari dua kalimat yaitu kashf dan asyubuhat kashfu itu masdar masdar daripada kasyafa kasyafa yakshifu kashfan ini kasfu. Asal katanya dari kasyafa. Apa makna kasyafa? Menyingkap, menguap, membongkar. Ya. Ini makna kasyafa. Yakshifu kasfan. Nah, asyubuhat seperti yang tadi sudah kita jelaskan apa makna syubuhat yaitu perkara yang samar yang terletak di antara yang hak dan yang batin sehingga orang yang nggak paham mana yang hak mana yang batil melihat wah ini hak ini padahal dia batil atau sebaliknya dia mengira batil ini ini nggak bener ini ternyata dia hak atau menyebabkan dia jatuh kepada kesalahan di dalam menilai dan menghukumi tidak adanya ilmu untuk menilai tersebut tidak adanya kemampuan untuk memisahkan. Kenapa dia tidak punya kemampuan? Di antara sebabnya dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mengerti tentang Quran dan Sunnah. Ini di antara sebabnya jauh dari majelis-majelis para ulama, jauh dari majelis-majelis yang soleh, ini diantara sebabnya. Para hadirin yang uh, ikhwani fiddin azakumullah. Inilah kitab Kashfus Syubuhat. Sehingga dalam kitab ini beliau akan menyebutkan nanti orang-orang musyrikin di zaman kita ini atau mereka-mereka yang jatuh pada perbuatan syirik hujah-hujahnya mereka seperti ini nanti akan dibahas oleh syekh bagaimana hujah ini apakah hujah ini adalah suatu hujah yang baru muncul ketika kita hidup ini atau sebenarnya sudah ada sebelumnya apakah hujah-hujah atau boleh lebih tepat diberi nama subhat-subhat ini tadi adalah sesuatu yang sulit untuk dibantah atau justru perkara yang gampang ternyata ternyata di Al-Quran telah dibeberkan oleh Allah dengan jelasnya nah ini akan dibongkar oleh beliau satu persatu nanti insya Allah di sini kita akan mempelajarinya biiznillah taala. Namun sebelum itu, ikhwani fiddin azzakumullah. Pada kajian siang hari ini saya ingin membacakan biografi sejarah dari penulis kitab Kasyfus Syubuhat yaitu yang dikenal dengan Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al najdi rahimahullah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan urutannya tadi nama beliau Muhammad Nama ayah Abdul Wahab. Nama kakeknya Sulan. Nama kakek ayahnya Ali. Sehingga nama beliau lengkapnya yang mungkin dengan mudah kita hafal adalah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi Dinyatakan sebagai Tamimi karena dari kabilah Bani Tamim Dinyatakan An-Najdi karena asalnya dari Najd. Najd itu adalah bagian atau salah satu bagian dari wilayah Jaziratul Arabiyah. Jazirah Al-Arabiyah. Ini pengenalan tentang penulis. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dilahirkan di kampung atau di negeri yang bernama Uyainah negeri yang bernama Uyainah negeri ini berada 70 km di arah utara kota Riau Riau itu di mana? di Malaysia atau di Brunei? oh di Saudi nah 70 km arah utara kota Riau. Ini ada negeri namanya Uyainah. Nah, di kampung inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah, yaitu pada abad ke-12 Hijriah. Ini tempat dan tanggal lahir uh, penulis kitab ini. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di negeri Uyainah ini, beliau dilahirkan dan dibesarkan, di mana pada masa kecilnya beliau hidup di sebuah rumah tangga, keluarga yang penuh dengan ilmu. Ayahnya adalah Qadhi di kampung Uyainah Kaudi itu adalah yang menangani urusan-urusan agama. Tempat kembalinya fatwa di kampung Uyaina. Ini ayahnya Abdul Wahab. Begitu juga kakeknya Sulaiman sebelumnya termasuk mufti di kampung Uyaina. Paman-paman beliau pun adalah ulama-ulama yang berada di negeri Uyaina yang mengajar ya, ilmu di sana. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di keluarga yang berilmu, dibesarkan berkembang di keluarga dan lingkungan yang berilmu. Sampai-sampai beliau menyelesaikan Al-Quran dalam pengertian menghafal Al-Quran 30 juz sebelum beliau berumur 10 tahun. Sebelum beliau berumur 10 tahun sudah menyelesaikan berapa? 30 juz. Abdan umur berapa sekarang? Hah? 11 ah, lebih kecil dari Abdan sudah selesai 30 juz nah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ternyata Syekh memang orang yang dikenal sejak kecil oh, yang memiliki kemampuan jaga, cerdas di antara kawan-kawannya nah sehingga memang disenangi Syekh di situ sampai ketika beliau menginjak dewasa dan beliau terus belajar kepada ulama yang ada di negeri tersebut baik dari keluarganya ataupun yang lainnya tidak cukup dan tidak puas Syekh sampai di sana beliau mengadakan rehlah pergi untuk belajar bukan berdawah cari ilmu dulu melengkapi dirinya untuk memulai dakwah untuk memulai bagaimana membenahi umat yang penuh dengan subuhat ini gak mungkin sebuah dakwah tidak didirikan atau sebuah dakwah berjalan tanpa adanya ilmu oh mungkin saja kalau seandainya syekh mau berdakwah pada waktu itu kepada orang yang di sekitarnya e, lakukan sholat e, apa bersodakoh berbuat baiklah kepada tetangga misalkan seputar ini nggak ada masalah di kampungnya kalau dakwah seputar ini ya, jalankan e, bagaimana e, akhlaknya Rasul misalkan mengajarkan itu kepada orang-orang di kampung nggak sulit yang seperti itu cukup beliau nggak perlu pergi kemana-mana untuk belajar ilmu sudah beliau milikin walaupun tidak perlu keluar dari kampungnya bisa kalau seandainya yang dimaui dengan dakwah seperti itu. Tetapi beliau mulai memahami permasalahan bahwa dakwah yang harus dijalankan dan ditegakkan adalah dakwah yang dijalankan dan ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah kepada tauhid beliau melihat oh orang di sekitar ini orang yang nggak bisa diremehkan mereka orang-orang yang punya syubhat dalam bahasa Arab luar biasa kemampuan mempelajari eh, ilmu bahasa Arabnya orang-orang yang ada di sekitar sana kemampuan usul fikihnya luar biasa sehingga kalau nanggung-nanggung ilmunya ditelan telan apa ditelan mentah atau dilek gitu nah malah jadi fitnah akhirnya ah, ternyata mau dakwah tauhid aja di diajak debat sama Syekh Fulan aja kalah malah jadi fitnah bagi, bagi orang awam jadi fitnah besar Asyik mempersiapkan dirinya belajar ilmu fikih usulul fikih lugatul arabiyah kawaidil fiqhiyah kemudian tidak tanggung-tanggung belajar fikihnya madhab semua dipelajari madhab syafi'i ada gurunya yang bermadhab syafi'i ada yang bermadhab hambali ada yang bermadhab maliki kuasai oleh syekh nah belajar ilmu hadis berangkat beliau ke negeri Basrah di Irak nah dengan perjalanan yang capek yang melelahkan sampai diriwayatkan dalam eh, beberapa perjalanan itu Syekh mengalami kehabisan bekal dan sampai beliau hampir meninggal dunia di jalan kelaparan kehausan nah Alhamdulillah kita masih ada bus kita masih ada sepeda motor nah enak nah tinggal setengah jam satu jam paling lama nyampe nah ada warung es lapar ada orang jual rujak ini kalau syekh di tengah padang pasir kalau ju lapar mau kemana melihatnya cuma langit dan pasir panas nggak ada ding ding ding ding ding ding es nggak ada eh? barakallahu fikum benar-benar lelah capek di dalam mendapatkan ilmu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ahli syubuhat Syekh terus belajar sampai beliau merasa bahwa dakwah di negerinya harus disegerakan di mana kehidupan orang-orang yang ada di kampung Syair di Uyainah dan di sekitarnya penuh dengan penyelisihan dan pelanggaran kepada sunnah Rasul penuh dengan bid'ah penuh dengan kesyirikan yang ini beristighatsah yang ini bernazar untuk kubur yang ini menangis di kuburnya Sayyid Fulan yang ini meminta barokah dalam bentuk mengambil tanah pekuburan dari kuburan para aulia kata mereka yang ini beriktikaf di kubah kuburan si Fulan dalam rangka mendapatkan jalan keluar dari kesempitan rizki yang dialaminya Syekh melihat harus segera. Kemudian Syekh pulang. Dan Syekh tahu bahwa halangan yang akan dan rintangan yang akan dia dapatin besar. Karena para ulama yang ada di kampungnya pada waktu itu dan yang ada di negeri-negeri sekitarnya pada waktu itu kebanyakan mereka tidak memberikan perhatian yang serius di dalam mendakwakan tauhid. Mereka hanya sibuk dengan pelajaran fikih, dengan pelajaran usul fikih. Ini yang masih baik di kalangan mereka. Lebih parah lagi kondisi itu diperparah, diperburuk dengan adanya ulama-ulama atau orang-orang yang dianggap ulama pada waktu itu yang memberikan syubhat-syubhat di dalam melanjutkan bid'ah, bid'ah dan kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Syekh tahu bahwa ketika beliau memulai dakwah, beliau akan mengalami, mengalami rintangan. Dan lawan daripada sunnah yaitu bid'ah. Ikhwani fiddina azakumullah. Dan ternyata itu terbukti di dalam dakwah beliau. Beliau akhirnya pulang ke kampungnya dan memulai dakwah tetapi dakwah beliau dimulai dari yang sangat mendasar. Termasuk ditulisnya kitab apa? satu usul atau al-usul as Tiga prinsip pokok atau tiga prinsip penting dalam Islam. Itu sangat mendasar. Terbukti coba lihat bahasanya Syekh dan itu memang bahasa di dalam buku-buku beliau. I'lam rahimakallah. Bagaimana tulisan Syekh ketahuilah wahai uh, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu nanti berikutnya wa idza tilalaka man rabbu kalau dikatakan kepada kamu ditanyakan kepada kamu siapa Rabbmu faqul maka jawablah Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih katakan Rabb aku itu adalah Allah yang telah menciptakan aku, memelihara aku dan memelihara alam semesta ini. Wa idza qila laka bima arafta rabbak? Coba. Ini menunjukkan bagaimana Syekh di dalam berdakwah penuh dengan hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang kepada para mad'u sehingga dinyatakan jika ditanyakan kepada engkau dengan apa engkau mengenal Rabbmu dengan apa engkau bisa mengenal Allah? Fakul, maka jawablah. Di wa makhlukatihi. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Terus dirinci, wa min ayatihi wa min makhlukatihi. Dalil, ini dalilnya. Luar biasa ya ikhwan di dalam berdakwah. Syekh memulai dakwahnya kepada mereka untuk mengenalkan tentang rububiyah Allah membangkitkan semangat iman untuk mengenal siapa Allah, siapa pencipta ini, siapa yang mengatur alam semesta ini. Dikenalkan dulu oleh Syekh, dibangkitkan dulu keimanannya keimanannya. Baru Syekh dengan perlahan memasukkan tauhid uluhiyah sebagai bentuk konsekuensi dan kewajiban bagi siapa-siapa yang telah mengenal Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini Syekh Muhammad mulai Syekh datang ke negerinya yaitu di mana Uyaina kembali pulang ke kampung nah setelah itu Syekh melanjutkan dakwahnya dimulai perlahan-perlahan dari satu orang ke orang dari satu rumah ke rumah terus sampai akhirnya beliau menyampaikan dakwah ini kepada Amir Uyaina yakni penguasa kampung Uyaina pimpinan negeri Uyaina di mana Syekh tinggal dan dilahirkan di tempat itu ditawarkan kepada Amir Uyaina tentang dakwah ini bagaimana kira-kira kalau seandainya kita bekerja sama ini adalah dakwahnya para rasul. Ini adalah dakwahnya tauhid. Dakwah menuju kepada tauhidillah. Dakwah menuju kepada ibadatillah wahda. Mari kita bersama-sama untuk kita mengajak kaum eh, orang-orang ini yang ada ini untuk mereka mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta rizki hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah. Ayo ditawarkan dakwah ini kepada Al-Amir penguasa negeri Uyaina pada waktu itu kemudian Al-Amir yang bernama Uthman bin Nusar bin Ma'mar nama Al-Amir negeri Uyaina pada waktu itu adalah Uthman bin Nusar bin Ma'mar Uthman bin Nusar bin Ma'mar ini amirnya Amir yang dimaksud bukan amir jamaah ya. Amir di sini yakni penguasa, pimpinan di negeri tersebut. Nah, apa gimana kalau kita kerjasama? Ayo kita dakwah. Bareng-bareng ini tanggung jawab kita. Akhirnya Amir setelah difahamkan kepada beliau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pentingnya tauhid. Yang nanti kita akan bahas bagaimana tauhid, bagaimana pentingnya dan bagaimana syirik serta bagaimana bahaya syirik bagi pribadi bagi masyarakat, bagi sebuah negeri. Kemudian Al-Amir menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik kata Syekh, kita kerjasama. Ente terus berdakwah. Saya akan berada di belakang bersama kamu di dalam membantu menegakkan kalimat tauhid. Akhirnya berjalan dakwah ini seiring antara ilmu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai seorang alim, sebagai seorang dai yang berilmu, sebagai seorang dai yang mau berdakwah di atas ilmu diiringi dengan adanya sultan, kekuatan eh, yang menopang dakwah tersebut. Berjalanlah dakwah ini sampai-sampai pada waktu itu setelah sekian lama entah berapa tahun ini bukan sehari dua hari ya bukan seminggu dua minggu berjalan ini lama nah proses nah. barakallahu fikum kemudian setelah itu asy meminta kepada al-amir Amir Uyaina menawarkan sebuah amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana ya amir wahai pimpinan kalau seandainya itu kubah yang ada di atas kuburan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang mana kubah ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah untuk kita bersama-sama menghancurkannya yakni di sana ada kuburan Zaid ibn al-Khattab seorang sahabat bernama Zaid Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang meninggal dunia di dalam pertempuran ketika memerangi Musailama al-Kadzab. Musailama al-Kadzab yaitu orang yang mengaku sebagai nabi. Ah, Zaid bin Khattab termasuk di dalam pasukan tersebut dan beliau meninggal dunia sebagai syahid insyaallah pada pertempuran tersebut dan meninggal dunia kemudian di makamnya kata orang sana orang kampung ini adalah kuburannya siapa Zaidul Khattab belum itu betul cuma orang di negeri sana sudah sekian generasi menyatakan ini adalah kuburannya Zaid ibn Khattab didirikan kubah yang besar yang kemudian baik orang kampung sana maupun dari negeri-negeri yang lainnya berdatangan ke sana berziarah datang dari negeri lain berziarah bernazar iktikaf menangis beristighatsah ambil barokah, minta syafaat dan yang lainnya bagaimana ini Rasulullah sudah memerintahkan untuk kita merobohkan setiap bangunan yang ada di atas kubur perintah dari Nabi ini akan dibahas nanti di mana rinciannya di kitab tauhid dalilnya secara lengkap dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amir menerima ajakan Syekh, masya Allah, ya, dihancurkanlah kubah tersebut. Ada penduduk satu kampung di sana yang nggak terima tentang pembuat uh, rencana ini. Mereka siap-siap untuk mempertahankan uh, kubah tersebut, tetapi karena Amir Ruyaina memiliki kekuatan yang cukup, mereka akhirnya mundur juga mundur dan akhirnya kubah itu pun diratakan dengan tanah dakwah tauhid Masya Allah sekian orang selamat dari kesyirikan kesyirikan yang bisa menggagalkan ibadah seseorang yang bisa menyebabkan tertolaknya sholat dia, saum dia dan yang lainnya dari ibadah dia terselamatkan dari kesyirikan dosa yang terbesar nah ikhwani fiddin azakumullah pada waktu itu juga akhirnya terjadi di masa dakwah Syekh di negeri Uyainah penerapan syariat Islam. Penerapan apa? Syariat Islam. Ketika ada seorang wanita mengaku bahwa dirinya berzina dan dia adalah seorang wanita yang muhsan yang telah menikah minta untuk dirajam akhirnya ketika telah dinasehatin dan diminta kepada wanita itu untuk e, kembali lagi apa pulang kembali untuk tidak segera ditegakkan rajam supaya ada kesempatan mungkin saja dia mau menarik iktiraf dia pengakuan dia tentang perbuatan zinanya nah ini perlu kita pelajari nanti di fikih pelajaran fikih ya bagaimana itu hukum rajam bagaimana cara penerapannya apa syarat-syaratnya akhirnya setelah sekian kali wanita itu memaksa diri untuk ditegakkan hukum Allah kepada dirinya karena ingin bertaubat diterapkanlah syariat Islam dengan di Tegakkannya hukum rajam kepada wanita tersebut. Syariat Islam mulai berjalan. Ha, dakwah syekh dimulai dengan luan eluan syariat Islam atau dimulai dengan tauhid. Syariat Islam akan datang akan datang ketika tauhid telah ditegakkan di suatu negeri. Ketika tauhid telah direalisasikan, ketika kesyirikan sudah diperangi dan dijauhi oleh umat di saat itu syariat Islam akan datang. Bukan demonstrasi sana sini pakai spanduk syariat Islam, syariat Islam. Sementara muslimin belum siap syariat Islam. Sementara mereka yang mengibarkan spanduk itu juga yang menembalkan pamflet-pamflet syariat Islam tidak mengerti apa itu syariat Islam. Tidak paham. Cara sholat yang benar belum mengerti. Apa itu tauhid belum mengerti. Apa itu sunnah secara detail belum mengerti. Sibuk hanya seperti itu tegakkan tauhid ini dakwahnya Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah di negeri Makkah apakah kemudian Rasulullah menyatakan ayo tidak ada hukum kecuali hukum Allah kita harus tegakkan syariat Islam atau Rasulullah menyatakan tinggalkan peribadatan berdasarkan Allah tinggalkan minta syafaat kepada selain Allah tinggalkan bernazar kepada selain Allah tinggalkan ini semua nyatakan kalimat la ilaha illallah atau Rasulullah menyatakan syariat Islam dulu padahal di orang-orang Quraisy dahulu banyak hukum-hukum selain daripada hukum Allah hukum-hukum tauhid yang diterapkan perselisihan antar mereka perampokan yang terjadi di antar mereka pembunuhan yang terjadi di antara mereka itu diselesaikan bukan dengan hukum Allah dengan hukum kabilah kalau hukum Allah apa? kisos ada ketentuannya tapi mereka menyelesaikan dengan hukum sendiri warisan ada hukum sendiri tidak ada hukum Allah diterapkan tetapi Rasulullah tahu dengan wahyu Allah tentunya dengan bimbingan wahyu bahwa syariat Islam tidak bisa tegak kecuali dengan adanya tauhid. Tidak bisa. Sekarang coba suruh terapkan syariat Islam dengan mana yang betul ya. Syariat Islam berarti kalau syariat Islam ditegakkan semua peribadatan kepada selain Allah harus dilarang. Ini syariat Islam. Sebelum dilarangnya riba, sebelum dilarangnya khamr. harus dong. Ayo tempat-tempat yang dikunjungi oleh orang jauh-jauh seperti yang pernah saya ceritakan, saya naik ke suatu bukit, ternyata di sana ada sebuah kuburan dan didirikan masjid di dalamnya. Ha? Di kuburan tersebut datang beberapa orang dari sekian tempat. Saya tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, saya dari kota ini." "Sudah berapa lama di sini?" "Dua bulan." "Kamu apa?" "Etika." Astagfirullah. Jauh-jauh. Kenapa? "Anu, Pak, saya sedang mengalami kebutuhan." La ilaha illallah. Muslim kesian tidak ngerti apa-apa. Ayo. Ini yang saya sebutkan tadi baru jenis kuburan yang kecil yang belum tingkat pengagungannya seperti yang lainnya. Belum yang lain-lainnya yang katanya apa Maulana Malik Ibrahim berbes-besan datang. Itu sudah dilarang oleh Rasul. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan syaddur rihal. Apa itu syaddur rihal? Kita akan bahas nanti insya Allah rincinya di kitab Tauhid. Ya, yakni melakukan safar dari kampungnya ke suatu tempat dengan niat ibadah. Tidak boleh kecuali tiga tempat kata Rasulullah. Masjidil Haram. Orang yang mau dari sini, dari Indonesia ke Masjidil Haram walaupun gak haji. Saya mau pergi Masjidil Haram, mau sholat di sana. Boleh masjidi jadi di mana di Madinah anda mau kemana mau ke Madinah mau apa mau ke masjid Madinah mau mau sholat lo mau umrah enggak mau haji enggak boleh ya yang ketiga mana Masjidil Aqsa yang ada di Palestina tiga tempat ini selain tiga tempat ini nggak boleh datang dari Jember ke Gresik safar atau bukan safar itu baju, bawa bekal loh. Nah, safar. Ninggalkan keluarga, ninggalkan kerjaan ini namanya safar. Ah, ini dilarang oleh Rasulullah. Dengan niat ibadah, apa ibadahnya? Ziarah ke kuburan. Nanti sampai di sana sholawatan. Sampai di sana doa, minta barokah. Ada yang ngantongin tanahnya, masukkan bungkus kain, apa? Bakso saya biar laris. <laughs> Nah, yang satu itu kan orang yang bodoh bukan orang orang awam tuh lo ya ini jenderal jenderal dokter dokter dokter lo orang intelek berdatangan ke sana mau apa supaya bisa jadi kepala rumah sakit loh ada ini terjadi bukan orang awam pedagang es pedagang bakso bukan bukan cuma itu orang-orang yang belajar nggak ngerti tentang tauhid Ya bagaimana syariat Islam mau diterapkan kalau kondisi umat ini dalam keadaan seperti ini? Ikhwani din azakumullah oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya bukan dengan seruan-seruan syariat Islam seperti yang mereka serukan bukan dakwah ilmu dikumpulkan oleh syekh beberapa anak Fadlan belajar terus diajarin ini nanti ngajarin ke keluarganya terus nulis syekh buku dikirim ke sana kirim ke sana dan sebagaimana nanti kita akan jelaskan dakwah beliau lebih lengkap lagi ikhwani azakumullah sampai ternyata dakwah Syekh Muhammad yaitu dakwah tauhid di negeri Uyainah didengar ke beberapa daerah negeri yang lainnya yang notabene mayoritas mereka itu adalah jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya ada suatu negeri namanya negeri Al-Ahsa. Negeri Al-Ahsa yang secara luas wilayah dan kekuatan negeri dia di atas negeri Uyainah. Di mana negeri Uyainah, Uyainah ini menggantungkan penghasilan negerinya perekonomiannya serta bantuan istilahnya IMF-nya e itu itu Ehsa itu tadi atau disebut al-ahsa IMF e pada waktu itu ya ketika mendengar ini oh, oh ada dakwah Wahabi ya, ah di Uyayna, kirim utusan sampaikan kepada Amir Uthman berhentikan itu mutawir itu ya berhentikan dari satu itu orang itu ha? suruh keluar dari Uyaina suruh keluar dari kampungnya ya kawan terusir dari kampungnya mau diusir dari tempat dia lahir dan dibesarkan berhenti kalau enggak saya putuskan dana apa non bujuter apa namanya itu iya dana apa lagi nggak tahu namanya itu nah dari IMF suntikan dana berhenti nah kalau memaksakan diri melindungi dakwah tauhid tersebut akhirnya amir kebingungan mau menghadapi rakyat gimana ini rakyat ini masyarakat belum siap secara keseluruhan oh, dakwah baru dimulai ya baru ini masih banyak orang yang belum mengerti masih masih Islamnya awal langkah nah bagaimana ini ada kekhawatiran dari Amir Uthman. Nah, jangan-jangan nanti ada gerakan reformasi. Hah? Reformasi akhirnya. Hah? Demonstrasi sana, demonstrasi sini. Minta turunnya pimpinan. Hah? Akhirnya kebingungan. Al-Amir ujung-ujungnya meminta kepada Syekh, ya Syekh, minta tolong sudahlah. Sementara untuk ini keluar dulu dari Uyainah keluar dulu dari Uyainah kata Syekh kepada Amir sebagai seorang dai sebagai seorang nasih pemberi nasihat menasehati wahai Amir sabar ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan inti sabar inti rizki di tangan Allah dari sisi Allah lah diberi nasihat Amir menyatakan mana belum sanggup menghadapi kekuatan al-ahsa nah yang telah mengancam kita dari sisi ekonomi dan dari sisi kekuatan bersenjataan nah kekuatan fisik akhirnya Syekh menyatakan ya sudahlah kalau memang begitu anak keluar akhirnya Syekh keluar dari kampungnya Uyainah dalam keadaan sedih dan di tengah terik matahari siang hari yang panas beliau keluar dengan memegang satu kipas angin uh, kipas apa uh, <laughs> apa namanya kipas sudah nah barakallahu fikum beliau sambil mengipas wajahnya karena panas pada waktu itu keluar dari negeri Uyainah menuju ke suatu daerah lagi suatu negeri yang dikenal dengan negeri Ad-Dir'iyah negeri Ad-Dir'iyah di negeri Ad-Dir'iyah ini Syekh menuju ke salah satu murid beliau yang belajar kepada beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim Muhammad bin Suwailim Al-Uraini seorang murid beliau yang bernama Muhammad bin Suwailim Al-Uraini menuju ke sana sesampainya di sana sang murid Muhammad bin Suwailim ini yang terkenal dengan Ibn Suwailim sempat khawatir waduh Syekh datang ini gimana kalau orang-orang pada tahu nah orang-orang pada ngerti Syekh di sini padahal berita Syekh sudah ramai ini badai fitnah Wahabiyah ini sudah ramai keluar dari negeri Uyainah karena mendapat ancaman dari negeri Ahsa yang sangat kuat lah kok datang ke Diriyah lah giliran Diriyah nanti dapat ancaman potongan bantuan dari apa IMF Nah, gimana ini? Akhirnya sudah khawatir si Ibnu Suwailim ini. Syekh gimana? Khawatir bukan hanya kepada dirinya, kepada Syekh sendiri. Kok subhanallah berita mulai tersebar. Tersebar di negeri ad ini tentang kedatangan Syekh dari satu lisan ke lisan. Sampailah berita ini ke Amir. Negeri Ad-Dir'iyah yang amirnya pada waktu itu bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Nah, datanglah e, sampailah berita ini ke sana. Muhammad bin Saud pun sempat sedikit goncang karena berita sudah sampai, rupanya ada peringatan ini dari Aksa. Hati-hati yang lainnya. Hati-hati. Barakallahu fikum urusannya akan menghadapi NATO ini nah, Barakallahu fikum tidak gampang urusannya nah al-muhim sempat sedikit goncang kok subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memang yansuru man yansuruh dina nah intan surullaha yansurkum wa yuthabbit abdanakum jika kalian menolong agama Allah maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi agama kalian. Allah menjanjikan ini. Dan Allah dengan hikmahnya, Allah dengan kudrahnya, Allah dengan ilmunya mengatur segala sesuatu, segala perkara itu dengan mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir wa laysa dzalika 'ala Allah bi'aziz. Sesungguhnya perkara yang seperti itu gampang bagi Allah wa makaru makran wa makarna makran wahum la yash'urun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah mereka punya makar orang-orang kafir musuh-musuh tauhid punya makar Allah pun punya makar yang lebih dahsyat dari mereka akhirnya kok subhanallah dari dalam istana al-amir dan dari dalam rumah kekuasaan al-amir datang sebuah cahaya nur hidayah dari seorang istri zauja yang soleha ketika mendengar berita ini sang istri dan melihat suami dalam keadaan bimbang menyatakan kepada suaminya wahai suamiku jangan khawatir ha? gunakan kesempatan besar ini ini orang alim seorang da'i yang membawa ilmu ha? gunakan kesempatan ini untuk engkau membantu dia akhirnya sang amir sang suami menerima nasihat si istri dan menyatakan ya sudah kalau memang begitu suruh datang dia ke sini yang tadinya sembunyi-sembunyi kok tiba-tiba ada panggilan dari amir nah akhirnya sebelum terlaksana itu sang istri menyatakan Jangan. Jangan kau panggil dia. isinya kalau sekarang datang mobil, uh, Afwan Bapak Gubernur meminta Bapak datang dijemput. Uh, maunya begitu. Si Amir merintahkan orangnya untuk menjemput dia. Kata istrinya jangan. Kamu keluar datang ke sana. Datangin orang itu di rumah orang itu tadi Ibnu Suwailid. kalau kau datang ke sana, itu akan lebih mulia bagimu dan bagi orang tersebut sang dai tersebut yakni Syekh Muhammad akhirnya Amir pun datang subhanallah zaujah salihah ya ikhwan istri yang baik enam menambah iman memberi nasihat membangkitkan semangat sang suami ketika dia bingung ketika dia merasa terancam akhirnya berangkat Syekh eh, Al-Amir Muhammad bin Saud dan menyampaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ketemu di sana kemudian berbincanglah kedua ini, kedua orang ini Syekh Muhammad menyatakan saya berdakwah dengan dakwah para nabi dengan dakwah Rasulullah SAW yaitu dakwah tauhid mengajak umat manusia ini untuk hanya beribadah kepada Allah bertawakal kepada Allah beristighatsah kepada Allah meminta barakah dan syafaat hanya dari Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk bernazar kepada selain Allah beriktikaf di selain apa yang disyariatkan oleh Allah dan jika engkau menerima dakwah Rasul ini, dakwah tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu engkau dan Allah akan memberikan kemuliaan bagimu dan bagi negeri ini. Kata Syekh. Yang Syekh maui adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah secara singkat tetapi nasihat itu panjang dari Syekh. Adalah firman Allah dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا kata Syekh yakni يعني apa yang Syekh dakwakan sebagai janji kepada Al-Amir Muhammad bin Saud pada waktu itu adalah firman Allah Allah telah berjanji kata Allah wa'adallah Allah telah berjanji bagi hamba-hambanya yang beriman dengan sebenar dari iman bertauhid dengan sebenar tauhid kepada Allah dan beramal soleh meninggalkan segala apa yang Allah haramkan apa yang diharamkan oleh Rasulnya maka kata Allah la yastakhlifannahum fil ardi pasti kata Allah aku akan berikan kepada dia khilafah kekuasaan di muka bumi ini kapan setelah adanya tauhid setelah adanya apa lillahi wa li janji dari Allah la yastakhlifanna janji Allah ini di samping Allah itu sebagai zat yang la yukhliful mi'ad tidak mengingkari atau menyelisih janjinya Allah tekankan dalam ayat ini dengan dua penekanan bahwa janji itu pasti terrealisasi apabila syarat yang Allah kehendaki terrealisasi pula apa itu bentuk penekanannya Dengan kalimat la yastakhlifanna. Adanya lam lamul qasam yakni sebagai jawabul qasam karena ayat ini mengandung sumpah. Nah, la di sini ada tiga kalimat. La yastakhlifa kemudian nun taukid pada akhirnya. Nah, ini mengandung makna penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah maknanya ya Allah tegaskan la yastakhlifannahum pasti kata Allah pasti aku akan berikan kepada mereka khilafah yang mereka ingin inginkan kama khilafah ladina min qablihim sebagaimana Allah telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang yang sebelum mereka kemudian Allah nyatakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum dan pasti pula kata Allah akan aku pompa posisi agama mereka, harga diri agamanya, disegani, tersebar agamanya. Dan pasti kata Allah, aku akan gantikan. Aku akan rubah perasaan takut dan cemas yang melanda negerinya, melanda kampungnya. Cemas dalam bidang ekonomi, cemas dalam bidang sosial keamanan, dalam bidang siasat dan politik yang carut marut tidak menentu cabik menyabik dusta saling berdusta saling membohongi saling mengkhianati akan Allah ganti dengan amnas keadaan yang aman kapan itu kapan realisasi ini terrealisasi ini apabila kita meniru jejaknya Rasul sebagaimana Allah telah realisasikan ini kepada Rasul Allah realisasikan ini kepada ulama Rasidin dan mereka mereka yang bertauhid kepada Allah berdakwah kepada